Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya yaitu mustalahul hadis. Kitab mustalah hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita ambil masih mengenai berkaitan masalah hadis, pembagian yang pertama itu hadis sahihun lidzatih. Hadis sahih lidzatih. Nah, sebagaimana sudah sebutkan sama beliau mengenai definisi adalah marwahu adlun tamud dabti bisanadin muttasilin wa salima min asyudud wal illah al qadihah. Gitu ya. Nah, hadis yang apa? Yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang memiliki sifat adalah Sifat adalah adalah orang yang memiliki sifat mustaqim sirah. Jalan hidupnya itu lurus. Sebuah jalan hidup dikatakan lurus manakala apa? La, manakala apa? Manakala, manakala orangnya yajtanib 'anil kaba'ir walam yusir 'ala saghair. Maksudnya apa? Orang itu senantiasa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Karena yang mengatakan adalah itu adalah orang yang maksum, yang enggak punya dosa sama sekali itu definisi yang keliru. Alasannya ya? enam seperti itu. Jadi intinya hadis sahih lidzati itu kalau eh, kalau perawinya itu memiliki sifat adalah dan hafalannya itu sempurna. Kekuatan hafalannya sempurna. Kapan saja dibutuhkan langsung nyampaikan sesuai dengan apa yang dihafal, sesuai dengan apa yang ditulis misalkan. Paham ya? Tapi syaratnya bersambung syaratnya. Bukan terputus, bukan mengkotrek bukan mu'dal. Nah, kemudian apa? Hadisnya pun selamat dari syudud, keganjilan. Nah, nanti kita akan lewat eh, kita akan lewati satu persatu dan juga selamat dari illah qadiyah, penyakit yang bisa merusak. Nah. Kemudian kemarin sudah kita lewati juga sebuah hadis dikatakan sahih itu bisa dilihat dari tiga perkara. Pertama, hadis-hadis yang memang sudah tersusun di dalam sebuah kitab dan penyusunnya itu eh, penyusunnya itu adalah orang yang memang dianggap apa? dianggap ucapannya di dalam mensahihkan. Seperti apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang Islam kan bukan Muslim. Ucapannya dianggap dalam mensahihkan hadis, yuk tabar Paham ya? Ucapannya dianggap. Apa maksudnya ya? Itu pasti sahih. Paham? Yang kedua dengan cara apa kemarin? Yang kedua dengan cara na barakallahu fikum ada nas khusus. Eh, ada ucapan khusus, penetapan khusus dari seorang imam yang imam itu ucapannya dianggap juga. Ucapannya dianggap dalam mensahihkan dan tidak dikenal dengan tasahul Tasahul bermudah-mudahan mensahihkan. Nah, eh, dalam artian jelas-jelas hadisnya dhaif ya sahih katakan. Bermudah-mudahan. Enggak seperti tasahulnya siapa? Ibnu Hibban atau semisalnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang ketiga dengan cara melihat ruwat. Ruwat itu adalah para perawi. Dilihat para perawinya bagaimana sikoh atau tidak. Atau makbul atau mutahambil bil atau kadzab atau pendusta atau dhaif perawinya dilihat perawinya. Kalau perawinya ternyata sudah dilihat, dicek, diteliti, kemudian jalan hadisnya jelas dan kemudian sampai derajat syarat-syarat sahih terpenuhinya, maka barulah hadis itu dikatakan hadis sahih. Paham ya? Yang dikenal kalau antum jumpai kitab-kitab terkadang takhrij. Ada takhrij hadis. Jadi hadisnya dikeluarkan semuanya, hadisnya jauh fulan, fulan, fulan, fulan nanti kitab kata-kata diteliti semuanya perawinya ini fulan bin fulan, keadaan seperti ini sampai akhirnya ujung-ujungnya Pak, wal hadis sahih. Wal hadis sahihun misalkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena terkadang barakallahu fikum sanad sanadnya sahih, sanadnya sahih. Cuman bisa jadi hadisnya palsu bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Dia nyolong, tahu nyolong enggak? <laughs> Apa istilah nyolong itu? Mencuri. Jadi mencuri sanad yang sahih diambil, dicopot, difoto gandengkan apa? Matan hadis yang palsu. Haddatsana fulan qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, Sanadnya sahih, tiba-tiba utlubul ilma wala bisin hadisnya. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sanadnya sahih enggak? Misalkan sahih tapi ya hadisnya palsu. Itu adalah para pemalsu hadis hati-hati. Nah, karena kalau memalsukan ya ancamannya berat. Ancamannya apa ancamannya? Fajri neraka. Nah, mempersiapkan tempat duduk di neraka. Man kadzaba alayya mutaamidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Walaknya Yang berikutnya, Allah rahimahullah wa sahihu li Sekarang sahih li Jadi ingat-ingat, tingkat yang paling tinggi adalah sahihu li dzatih. Walaupun pembagian ini muncul belakangan juga. Dulu adanya hadis cuma sahih dhaif. Paham ya? Nah, setelah teliti dicek oleh para nah barakallahu fikum para ahli hadis, nah para cendekiawan ilmu hadis, mereka menyimpulkan ternyata ada juga hadis-hadis yang lain yang setingkat dengan yang dihukumi nanti. Nah, kita lihat wasahih li ghairi, hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi itu bagaimana? Al hasan li dzatihi idza ta'addadat turuquhu. Ternyata hadis sahih li ghairi itu adalah hasan li dzatihi. Hadisnya hasan li dzatihi. Cuman karena apa? Berbagai macam jalannya dikumpulkan naik menjadi derajat apa? Sahihun li ghairi. Kalau cuma satu tok ya hasan gitu loh. Paham ya? Satu Hasan lidzatihi satu hasan lidzatihi. Ya. Tapi kalau hasan ditambah hasan ditambah hasan naik menjadi sahihun li Tingkatnya tinggi, tingkatannya tinggi. Kalau satu ya satu. Satu tambah satu tambah satu jadi tiga, tinggi. Apa maksudnya ya? Jadi hadis sahihun li adalah hasan ditambah hasan sama dengan sahihun li Paham belum? Jadi lihat sahih itu bukan lidzatihi Sahih itu bukan karena zatnya itu tapi karena yang lainnya. Karena hadis hasan li tadi dikumpulkan jadi satu, berbagai macam jalannya naiklah menjadi derajatnya apa sahihun li ghairi. Paham belum? Nah, paham belum ini? Paham belum antum? Ya, kalau cuma satu tak hasan li dzatih. Sahih li ghairi bukan? Bukan satu tak bukan. Ditambah dulu hasan li dzatih tambah hasan li dzatih naik menjadi sahihun li ghairi. Naam. Misalnya contohnya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Contohnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yajhiza jaishan fanafadat al-ibil. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Amr bin Al-As untuk mempersiapkan nah barakallahu fikum perbekalan tentara. Eh, barakallahu fikum. Kemudian ternyata ontanya sudah habis. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah mengatakan ifta alaina ibilan jualah kepada kami unta biqolasi nah biqolais min qalais sadaqah ila mahalliha maksudnya dengan apa unta-unta sisa eh, sisa-sisa sedekah atau unta-unta sedekah yang sudah mau pergi ke tempat atau ke kandangnya maksudnya yang sudah mau dikandangkan ditempatkan di tempat nah barakallahu fikum dikumpulkannya sedekah. Nah, di sini barakallahu fikum syahidnya di sini, nah ada hadis ini dihukumi oleh para ulama adalah sahihun li ghairihi. Nah, sahihun li ghairihi karena nah biasanya untuk menghukuminya itu ada Ada hadis itu sahihun li ghairihi bi majmu'i bi itu turuqihi wa syawahidih. Terkadang dikumpulkan jalan-jalannya ada syawahidnya. Ada mutaba'ahnya misalkan. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat fakana ya'khud al-ba'ir bil ba'irain was Maka setelah itu, nah barakallahu fikum barulah dia mengambil enam satu onta atau istilahnya beli satu onta dengan dua onta atau dengan tiga. Karena ini enggak masalah ini ya, karena onta bukan termasuk apa? Bukan termasuk binatang yang riba atau bukan termasuk enam benda-benda yang riba karena benda-benda riba terbatas kan itu. Nah, misalkan emas, perak, emas, perak apalagi yang ada ribanya ada enam kalau salah itu ya. Biji-bijian umum. Katakan-katakan tuh yang sebutkan dalam hadis ada emas, perak, bur, syair, ros, garam, ros apa lagi? Kurma. Paham ya? Kurma. Nah, kalau biji-bijian yang sifatnya nggak masuk situ, para ulama menyebutkan tidak masuk seperti beras, lain, tidak masuk. Paham ya? Nah, jadi perlu diperhatikan. Nah, syahidnya di sini bahwasanya kalau seandainya dia memang dalam artian bukan masuk dalam asnaf yang ada ribanya, boleh. Nah, misalkan ontanya yang nah barakallahu fikum yang satu bagus dibeli dengan dua onta yang jelek misalkan. Enggak masalah. Nah, Faqat rawahu Ahmad min tariqi Muhammad bin Ishaq. Adapun kalau yang masuk riba seperti emas, ha, 62 gram emas bagus. Nah, kemudian kita punya 3 gram emas jelek, jangan ditukar. Paham ya? Jangan ditukar langsungan. Paham ya? Tapi dijual dulu untuk membeli yang 3 gram yang bagus tadi. Sebagaimana dalam hadis yang mungkin atau pernah mendengarnya yaitu ketika nah barakallahu fikum ada salah satu sahabat jual beli satu sak kurma. ya, kurma yang nah barakallahu fikum yang bagus satu sak dibeli dengan dua sak kurma yang nah barakallahu fikum yang jelek. Kata Rasulullah, ini adalah sebenar-benarnya riba. Paham ya? Caranya dijual dulu yang dua sok tadi itu untuk membeli satu sok yang bagus. Karena ada karena ada ribanya. jadi ya, Pak aja sudah. Apa maksudnya ya? Nah, kalau antum mau misalkan mencari emas yang bagus, yang punya antum emasnya jelek, emas ini yang jelek jual dulu. Setelah jual tuh beli yang bagus, jangan ditukar gitu. Tapi ya? karena untuk masalah penukaran harus apa mislan mislinya dan liadin. Itu masalah apa? Masalah emas, perak atau yang semisalnya. Nah, maksudnya ya. Nah, itu kalau satu asnaf, satu jenis. Kalau beda jenis ya, ya jelas mafhum kalau beda jenis. Seperti misalkan uang rupiah dengan dolar. Enggak mungkin sama. Tapi kalau sama-sama rupiah 100 ribu baru keluar di bank. Eh, bagus sekali ya. Ditukar 105 ribu. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena sama-sama rupiahnya. Tapi kalau satunya 100 ribu, satunya dolar yang dolarnya lebih banyak misalkan ya memang harus diurut disesuaikan. Enggak mungkin 100 dolar antum tukar 100 ribu. 100 dolar satu lembar, 100 ribu satu lembar tukar mau nggak kira-kira? Enggak mau beda. Kalau beda lain lagi pembahasannya, tapi kalau satu sama-sama rupiah harus sama. Mau uangnya bagus baru, yang ini jelek harus sama, 100 ribu dengan 100 ribu. Hindari sebelum Idul Fitri jual beli uang di pinggir jalan itu yang kadang ada orang jual uang baru di pinggir jalan itu ya sebelum Idul Fitri biasanya karena biasanya orang-orang awam itu kan mengumpulkan uang dibagi-bagiin anak-anak kecil nyari uang yang bagus-bagus eh, 2000, 2000 rupiah dibeli 2100 sama saja walaupun 100 riba 2000 ya 2000 kalau mau coba antum datangi pak ini yang 100 ribu baru keluarnya berapa boleh nggak diberi sama-sama 100 nggak boleh kalau boleh silakan Paham maksudnya ya? Ini sekedar gambaran global sebuah faedah kita lihat faqat rawahu Ahmad bin Tariqi Muhammad bin Ishaq sungguh telah diriwayatkan oleh Ahmad dari jalurnya Muhammad bin Ishaq wa rawahul Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Baihaqi min tariqi Amr bin Shu'aib wa kullu wahid min at-tariqain bin firadihi hasan dan masing-masing salah satu dari dua jalur tersebut atau dua jalur tersebut nah kalau disendirikan hasan kan dua jalur ya dua jalur itu kalau sama-sama disendirikan jalur satu jalur dua sama-sama hasan lidzati. Digabungkan, ditambahkan jadi sahih li Seperti itu dah. Mudah. Nah, mudah gambarannya ya. Nanti susahnya itu kalau praktek. Praktek bahas itu biasanya mencari di maktabah kitab-kitab Fathul Asraf atau yang semisalnya dikumpulkan semuanya kemudian untuk mencari gitu loh. Jalannya dari dari siapa saja. Ternyata dari lima jalan. hadasana fulan, sana kumpulkan ternyata perawinya ada yang makbul, ada yang ini dan itu. Nah, dikumpulkan nanti ternyata apa? Ternyata setelah dikumpulkan kalau antum pusing-pusing kepala, langsung ambil ada sahih. Sahih eh? atau sahih musnad. Biasanya ketemu di situ karena dulu seperti itu kalau pusing ngambil itu dah nanti dijumpai hadisnya mana, lafaznya sama udah. al Albani. Sahih Syekh mobil bin Abdul Madi. Itu saya udah gitu. Paham ya? Itu kalau masih pusing, kalau pusing kalau dia beristihad sungguh-sungguh dengan sendirinya ya Mampu bagus nanti kalau antum misalkan punya rezeki bisa ke Damat ke Yaman sana ya. Bukan ke Damat ya ke Yaman sana kalau Damat ya mungkin kalau seandainya sudah aman bagus seperti itu. Jadi ngumpulkan sendiri. Memang kadang pusing, soalnya pusingnya apa? Ternyata berbagai macam jalan tuh ada gitu loh. Harus ngecek perawinya satu persatu. Namanya satu. Kalau zaman sekarang mungkin masih ada maktabah syamilah ya. Komputer itu itu bisa bantuan juga. Cuman kalau zaman dulu buka sendiri. Jadi satu meja gini waktu itu yang kami saksikan ketika kita belajar dan bahas itu satu meja ini utak tumpuan ini tumpuk, tumpuk, tumpuk. Buka ini satu-satu tumpuk buka. Ujung-ujungnya mau apa ada? Buka sahihah sama sahih musnad. Kalau kalau sudah pakai saya sama sahih musnad selesai. Ya? Al haditsu sahihun kama sahahu Al Albani. Selesai enggak? Al haditsu hasanun kama hasanahu Syekh Mukbil misalkan. Tapi untuk nyarinya itu loh, untuk nyari untuk hukumnya sendiri itu susah. Butuh apa butuh memang orang-orang yang istilahnya punya kekuatan hafalan dan juga paham jalur-jalurnya. Kita lihat. Fa ma yasirul haditsu sahihan li ghairi Maka dengan dikumpulkan dua jalur tadi, dua jalan tadi yang sama-sama hasan lidzati dikumpulkan menjadi hadisnya sahihan li ghairi Hadis sahih li ghairi Wa innama sumiya sahihan li ghairi Perhatikan baik-baik kenapa hadisnya ini dinamakan sahih disebabkan karena yang lainnya li annahu law Nah, laun laun nudira ila kulli tariqin bin firadi bin firadin lam yablugh rutbatas sihhah. Artinya dikarenakan kalau seandainya diperhatikan dilihat masing-masing jalannya itu disendirikan gitu itu lam yablugh belum mencapai tingkatan sahih. Jadi kan ada dua jalur tadi. Jalur yang pertama kalau dengan sendirinya dilihat itu tingkatannya belum sampai tingkatan sahih. Jalur yang kedua juga sama, belum sampai tingkatan sahih. Nah, digabungkanlah dua-duanya. Hasan lidzatih ditambah hasan lidzatih sama dengan sahih ni ghairihi. Kita lihat. Falamma nudhira ila majmu'ihima qawiyya hatta balaghaha. Maka tatkala diperhatikan setelah digabungkan dua-duanya, hasan lidzatih ditambah hasan lidzatih menguat hingga mencapai tingkatan sahihun ni ghairihi Cukup dulu ya. Berikutnya insyaallah kita tunda pertemuan yang akan datang. Subhanallah. asyhadu an la ilaha illallah. anta astaghfiruka wa atubu